Ah, mukhlis, kum mukhlis. Taman 24 ya. Nam, apa yang disebut dengan mu'rab? Apa yang disebut fi'il yang mu'rab? Huruf terakhirnya gimana? yang berubah apa? Nah, <laughs> yang berubah harokat akhirnya. Kenapa bisa berubah? Disebabkan masuknya amil. nam, fadol. Ah, Abu Musa, Apa yang disebut mu'rab? Mata ghayyara Ha. Usman. Bilughatil Arabiyah. Enggak ada yang hafal. Hah, Bahar. Itu jurumnya itu. Yang di sini dulu apa ini? Nah, siapa yang hafal? Nah, Hasan. Hafal. ataghayyaru akhiruhu bisababi dukhulil amil. Nah, apa-apa yang berubah akhirnya, harokat akhirnya dengan sebab masuknya amil. Itu mu'rob. Contoh yang mu'rob. Ha, mujahid. Jangan dibuka bukunya. Cari contoh sendiri. Contoh yang mu'rob. Fil apa yang morob? Fil ada berapa fil? Apa saja? Fil madi. Terus? fil mubore. Terus? fil amr. Mana yang morob? Mana yang morob? Ah, Ahmad. Mana yang mu'rob? Fi'il mudhari. Nah, contoh fi'il yang mu'rob. Yaktubu, ya, fi'il mudhari. Nah, yang mabni fi'il apa saja rifai? Fi'il madi dan fi'il amr. Fi'il mudhari yang mabni, sarbini. Nah, contoh yang kemasukan nuniswa. Ya julisna. Kemasukan nun taukid. Contoh. Sana atau yaj lisan. Kalau kemasukan nun niswa mabniun ala madza? Nah, Udefa. Kalau kemasukan nun taukid marjun al-fathi. Nah, coba jadikan mabnyun ala sukun karena kemasukan nun niswa. Yadribu. Ah, Ibn Ismail. Masukkan nun niswa. Yadribna. Masukkan nun taukid. Yadribanna atau yadriban. Nah. Coba cari yang lain. Iyan suruh ah, Musa masukkan nunut taukid. Nun taukid. Ah, Bu Musa masukkan nun taukid. Yang suronna. Masukkan nun niswah. Nah, sekarang coba dikasih lan atau lam. Yaktubu. Ah. Az-Zuhri. Masukkan lan. Masukkan lam. Nah. Al-mudhari' as-sahihul akhir. Tanda rofaknya dengan apa? Mujahid. Mubare sahih akhir. Maksudnya apa itu mubare sahih akhir? Dia berpenyakit. Apa penyakitnya? Hah? Amil. <laughs> ambil penyakit. Apa? Nah. Ah, Abdul Kohar, apa yang dimaksud mubarak sohi akhir? enam Apa saja huruf ilat? Tanda rofaknya. Apa? Domma. Nah, bisa dohiro, bisa mukodaro nanti. Tanda nasabnya fathah. Tanda jazmnya sukun. Sekarang al-af'alul khamsah. Ha, soleh. Sebutkan al-af'alul khamsah. Ulangi, ha. Wahyudi. Naam. Tanda rofaknya. Hah? Apa? Al waw. Ah, rifai, tanda rafanya. Tubutun nun. Kalau waw tanda rofanya apa? Hah? Apa yang tanda rofanya waw? Jamak muzakkar salim atau ismul khomsah. Nah, kalau af'alul khomsah nun, hati-hati. Wawnya waw apa di situ? wawul jamaah sebagai apa? Sebagai fa'il fi mahali rafin fa'il. Hati-hati ya. Nah, tanda nasabnya mukhlis. Apa? Hadfun nun. Tanda jazmnya Musa. Hadfun nun. Nah. nah, sekarang kita masuk kepada berikutnya. <clears throat> al mubore al-mu'talul akhir. mubore yang mu'tal akhir. Mu'tal akhir artinya diakhiri dengan huruf mu'tal. Mu'tal itu huruf yang berpenyakit. Yang memiliki celah. Maksudnya apa? Huruf-huruf ilat. Yaitu waw, alif dan ya. Setiap fiil yang diakhiri dengan waw, alif atau ya, maka dia disebut mu'talul akhir. Al-mudhari' al-mu'talul akhir. Contohnya, yada'u, yahdi, yarbo. Nah, sebaliknya, kalau tidak diakhiri dengan waw, ya atau alif, Berarti disebut fi'il sohi akhir, mudhari' sohi akhir. Nah, sekarang tandanya kalau dia marfu yad'u tandanya adalah dengan dommatun muqaddarah. Kalau dia nam nasob lan yad'uwa tandanya dengan fathah. Kalau dia jazm, majzum, tandanya dengan hadful akhir. Jadi bukan hadful nun. Tapi dibuang wawunya itu. Waw, alif atau yanya itu dibuang. Nah, demikian semuanya. Yahdi. Rofanya sama. Dommatun daroh, Tidak bisa antum mengatakan yahdiyu. Ya, Antum harus mengatakan yahdi. Kalau kemasukan lan, yakni dalam keadaan nasob, maka dengan fathah lan Yahdia. Kalau dia dijazm, maka tinggal dibuang saja yaknya. Lam yahdi. Yarbo. Sama. Tumatun mukodaroh. Kalau kemasukan lan. Nah, kalau diakhiri dengan alif, maka tidak bisa muncul fathahnya. Tetap lan yardo. Berarti apa? Tandanya fathah muqaddaro. Lam yardo. Ini kalau jazm. Dibuang alifnya. Yaitu haful akhir. Lam yardo. Nah, paham ya? Sekarang contoh yang lain. Yagzu. Yagzu masukkan lan Usman lan yazwa masukkan lam Abdullah nah apa tandanya hadfu harfil illah nah yakhsha apa tanda rofanya Abu Bakar doma Mukodaro. Masukkan lan. samsudin Mana samsudin Aba Anas. Ah, mana? Ah. Masukkan lan. yaksha Mana fathahnya? Mana fathahnya? <laughs> itu nggak ada fathah itu. Lan yaksha <laughs> Ya, ingat kalau diakhiri dengan alif berarti fathah apa? Mukodaro. Gak bisa muncul. Tetap lan yaksha. Nah, cuman antum katakan ada fathah, tapi fathahnya disembunyikan. Kalau dia jazm, yaksha, masukkan lam. Ah. Adi adi, ah. abanaji. Yaksha, masukkan lam lam yakhsha. Apa tanda jazmnya? Hah? Apa tanda jazmnya? Dibuang apanya? Yakhsha, mana ya-nya? Apa yang dibuang? Alif. Nah, paham ya? Gampang insyaallah. Nah, sekarang kita masuk at-tamrin, latihan. Ij'al ma ya'ti mansuban wa madzuman. Jadikan yang berikut ini dalam keadaan mansub atau jazm. Ya, ini yazhabu, nashrabu. Naam. Mulai dari siapa? Ah, Syahdan. Yazhabu. Ini dalam keadaan apa ini? majrur atau majzum. Hah? Apa majzum? Yadhabu. Ah, Imran. Apa tanda rofaknya? Dhamma zahira. Coba masukkan lan. Masukkan lam. Nam. Nashrabu. Ah, barifki. Tanda rofaknya. Coba masukkan. Lan nashrob. Lan dulu. Lan nashroba. Terus. Lam nashrob. Nah Abdul Kohar. Yakhrujuna. Dalam keadaan apa ini? Marfu. Tanda rofaknya. Hmm. Apa? Apa? Subutun nun. Wawunya sebagai apa di situ? Wawul jamaah. Nah, coba masukkan lan. Ahmad. Masukkan lam. Ayo. Bukunya di kiri, di kanan kan? <laughs> lam. Ya kruju. Apa tanda nasobnya? Hadfun nun. Apa tanda jazmnya? Hadfun nun. Santa. Yasjudani. Ha, fikri. Dalam keadaan apa ini yasjudani? Majrur. Tanda jernya. Ha, fikri. Kum, kum, fikri, kum. Bawa bukunya. Dalam keadaan apa yasjudani? Jer. Nah, tanda jernya. Apa tanda jernya? <laughs> nah, majelis majelis yang fikri majelis. Ah, kom ibn Ismail. judani, Kom, kom. Dalam keadaan jer atau nasob. Bawa bukunya bawa. Hmm. Dalam keadaan apa itu? Sukun. Mana sukunnya? Nah, sekarang antum sudah harus berpikir sekarang ilmunya sudah ada. Hmm. Dalam keadaan apa itu? Ijlis Ibn Ismail. Ha, kum, ikhwan. Yasjudani. Dalam keadaan apa itu? Hah? Apa? marfu. Apa tanda rofanya? Kenapa dia tanda rofanya dengan subutun nun? Af'alul khomsah. Ingat kalau af'alul khomsah tanda rofanya dengan subutun nun. Nah, coba masukkan lan. Apa? Lan yasuda. Masukkan lam. Lam yasuda. Santai. Tarji'ina Abdul Hamid kum. Dalam keadaan jer atau dalam keadaan khafad. Tarji'ina. Marfu. Yakin marfu. Hah? Antum kalau lihat duren kan, ini duren, apa tandanya? Ya ada durinya gitu kan. Hmm. Yakin kan? Halo. hah? Yakin. <laughs> Apa tanda rofaknya? Ayo diputer-puter terus bukunya. Nah, tanda rofaknya apa? Fathah. Ada tanda rofak fathah. Hmm, salah lihat mungkin. Nah, ijlis Abdul Hamid, ijlis. Musa, kom tarji'ina dalam keadaan khafat atau jer Hah? Khafat. Apa tanda khafatnya? Ijilis, ijilis, ijilis. <laughs> apa sih dekom? Hah? Dalam keadaan apa ini tarji'ina? Rafa apa tanda rafanya? subutun nun. Kenapa dia subutun nun? Af'alul khamsah. Paham Musa? Naam. Yazni. Ha, kumusman. Yazni. Dalam keadaan apa ini yazni? Kenapa dia marfu'? Ah, mutal akhir sahih. Terus antum tahunya marfu dari mana? Mana domanya? <laughs> antum kan nggak lihat kan bisa mengatakan doma mukodaro karena sudah tahu marfu. Iya kan? Nah, tahu dari mana kok bisa dikatakan marfu? Hah? Iya. Hmm. Siapa yang tahu kok, kok kenapa dia marfu? Ijlis Usman Ijlis. Ya. Az-Zuhrikum. Tahu dari mana Rafa? Tidak ada amil, ya kan? Kalau ada lan, ada lam baru nasob. Kalau selama tidak ada lam, tidak ada lan, marfo. Nah, baru apa tandanya dia? Kenapa harus dhamma muqaddara tandanya? Nah, apa sebabnya? Kok enggak domah zohiro saja? di Diakhiri huruf ilat. Nah, kalau dari huruf ilat tandanya dengan doma muqaddarah. Nah. Ya karena sakal berat. Nah, coba masukkan lan. Masukkan lam. Santa. Yanha Naam kum mujahid kum. Yanha. Dalam keadaan apa ini yanha? Apa kenapa kok dalam keadaan marfu'? anta tidak ada amil. Nam apa tanda rofanya? Apa tanda rofanya? Kalau huruf ilat Dhamma muqaddarah. Masukkan lan. Lan yanha. Apa tanda nasabnya? Lan itu amil. Sekarang tanda nasabnya. Fathah mana fathah? Lan yanha. Mana tanda apa? Fathahnya mana? Nah, majlis. Ah, Abdurrahim. Mana Abdurrahim? Nah, kom kom. Yanha. Masukkan lan. Lan yanhaya. Ah. Apa? Lan yan ha. Nah, apa tanda nasabnya? Halfun nun. Ingat kalau diakhiri dengan huruf ilat tanda nasabnya dengan apa? Ayo, ingat enggak? Ah, jelas jelas. Dengan apa ya Barifki? Fathah muqaddarah. Santa barakallahu fik. Yadnu. Namkum Ali. Fal yu'min. Yadnu. Tanda rofanya dengan apa? Mamukodaro. Masukkan lan. Nah, lihat dulu. Jadi murojaannya di sini ini. Tahuan ini. Lan yadnuah santa. Apa tanda nasabnya? Fathah. Zohiro atau Mukodaro? Zohira. Masukkan lam. Lam yadnu. Apa tanda jazmnya? Hadfu harfil illah. Santa. Naam. Uzkuril marfu'a wal mansuba wal madzuma wa alamati kullin minha. Sebutkan marfu' madzu mansub majzum dan tanda-tanda dari masing-masingnya. Nah, sekarang coba antum katakan apakah dia marfu, mansub atau majzum. Nah, fiil nggak ada yang khofat ya. Kum Syafiq. Coba nyambung nggak ini? <laughs> Yusolli. Mana bukunya? Dibuka. Hah? Nggak bawa buku. Ah, gimana ini? Yusolli. Apa tanda rofanya? Ahmad. Bawa bukunya. Naam. yusolli mansub, majzum atau marfu? Marfu. Apa tanda rofanya? Hah? Diakhiri dengan huruf apa itu? Yusolli. Huruf sahih atau huruf illat? Nah, berarti tanda rofaknya dengan apa? Ah. Ijlis ijlis Muhammad Muslim kum Yusolli. Apa tanda rofaknya? Demah muqaddarah santa. Naam, kum Musa. Fa illam taf'alu. Ha, taf'alu majrur atau mansub. Apa? Mansub. <laughs> Kenapa dia mansub? Ah, jelas jelas ya Musa jelas. Apa Musa? fa'ilam illam taf'alu. Apa ini? Majzum. Kenapa majzum? Hah? Ya naam, af'al khamsa. Kenapa dia bisa majzum? Harusnya kan taf'aluna kan? Apa amilnya? Lam. Nam. Apa tanda jazmnya? Hadfun nun. Fadol. Ha, siapa yang belum? Kom ya adi. <laughs> Walantaf alu. Majrur apa majzum? Af'alu. Apa? Lupa. Nam solehkum. Apa? Mansub. Kenapa mansub? Ada lan. Apa tanda mansubnya? Hadfun nun. Nam, jelas-jelas. Kum ya fikri. Ya'kuluna. Marfu. Kenapa marfu? Itu tandanya. Sekarang kenapa marfu? Ah, Idris Idris. Kenapa marfu mukhlis? Tidak ada amil. Apa tandanya? Thubutun nun. Santa. Nah. Alam yaj'al. rahim, Mansub atau majrur? Majzum. Kenapa majzum? Nah, apa ambil jazumnya? Nah, apa tandanya? Hasfu harfil illah. Mana huruf illatnya? <laughs> Hah? Apa? Sukun. Santa. Tukadzibani. Dalhamid. Mansub atau majzum? Mansub. Kenapa dia mansub? Ayo, bukunya diputar-putar terus. Nggak ketemu-temu. <laughs> Muhammad Az-Zamil. Marfu atau majrur? Marfu. Nah, kenapa marfu? Asanta barakallahu fiik. Apa tanda rofanya? Tanda, tanda tandanya, akhi. Tanda rofanya. Nah, ini termasuk af'alul khomsa atau termasuk fi'il yang mu'talul akhir. Nah, berarti tanda rofanya dengan apa? Ah, santa. Lantanalu. Mukhlis. Nah, sebutkan. Hmm? Lantanalu. Apa keadaannya? Nah, tandanya. As amilnya. Santa. Lam yalid. Kembali kepada syahdan. Enam. Dalam keadaan apa ini lam yalid? Madzum. Kenapa madzum? Ah, kenapa dia bisa madzum? Nah, itu tandanya ya, Fi. Sekarang kenapa dia bisa madzum? Apa amilnya? Nam, apa tandanya? Kenapa tandanya sukun? Ya akhir. Yas'a. Ah, Imran. Tanda rofaknya. Alam Yahdi. Ah, Muhammad. Yahdi. Dalam keadaan apa itu? atau Muhammad ya. Hmm. Azum nam. Apa tandanya? Hah? Itu sebabnya. Sekarang tandanya. Tanda jazmnya apa? Il illah. nam. Walan walam tarbo. Hasan Mansub atau majrur? Mansub. Yakin? Hah? Apa? Mansub atau majzum? Majzum. Kenapa majzum? Apa ambilnya? Lam. Nah, apa tanda jazmnya? Sukun. Fathah muqaddarah. Apa tanda jazmnya ya Ali? Harfil illah. Nah. Iya. Tasma'ina Abdul Alim. Tanda rofaknya. Kenapa dia rofak Nah, paham ya? Paham gak ini? Mana Hasan? Bone sakit. Nah, ini kalau antum paham, insya Allah kesananya akan lebih mempermudah. Ya, seperti ini harus antum uh, pahami dengan betul untuk persiapan kalau membaca yang lebih panjang, kalimatnya banyak. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka